Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal mengingatkan dengan sebuah hadis yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم في من عنده dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah berkumpul sebuah kaum yaitu sekumpulan manusia di rumah di antara rumah-rumah Allah yaitu di masjid di mana mereka yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa yatadarasuna bainahum dan mereka saling mempelajari satu dengan yang lain. Mengingatkan satu dengan yang lain. Illa kecuali mereka akan diberikan empat ganjaran. Diberikan empat pahala. Yang pertama, illa nazalat alaihim sakinah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah jadi maksud dengan as adalah ketenangan ini adalah pahala yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang berkumpul menghadiri majelis ilmu itu akan Allah berikan dia ketenangan barang siapa yang ingin tenang di dalam hidupnya maka adalah dia semakin rajin mengikuti majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu kita akan mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, Mendengar ucapan para ulama yang dengannya kita akan merasa tenang hati kita. Allah Swt. wa taala mengatakan, "Alladzina amanu بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا ala اللَّهِ tatma'innul qulub ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang seseorang tidak mungkin mendapatkan keterangan yang hakiki yang sebenarnya kecuali apabila dia memberi makan hati tersebut dengan makanannya dan makanan hati kita adalah zikrullah makanan hati kita adalah zikrullah. Allah lah yang telah menciptakan hati-hati kita dan Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hati manusia. Allah mengatakan ala bi dzikrillah tadma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Illa nazalat alaihim sakinah kecuali akan turun kepada mereka asakinah ini yang pertama. Kemudian waghsyiyatuhum rahmah dan akan diliputi oleh rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah Azza wa Itu rahmat Allah akan meliputi sebuah majelis ilmu. Ini adalah keutamaan dan juga fadilah ganjaran bagi orang yang sering menghadiri majelis ilmu, maka dia akan sering mendapatkan rahmat Allah Azza wa Kemudian Beliau mengatakan wa malaikah dan malaikat akan menaungi mereka. Yaitu akan menaungi orang-orang yang sedang berada di dalam majelis ini. Ini adalah ihtiram, penghormatan malaikat-malaikat Allah yang mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kepada mereka. Ketika melihat majelis ilmu dan melihat para tulabul ilm menghadiri majelis ilmu, maka mereka menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian wa fi man indah Allah SWT akan menyebut nama orang-orang yang menghadiri majelis tersebut fi man indah di depan para malaikatnya disebut nama kita, disebut kita di depan para malaikat Allah Azza wa Jalla yang ada di sisi Allah. Ini adalah termasuk ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, hukum, ya saya menganjurkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian supaya jangan sampai kita malas menghadiri majelis ilmu, baik di sini maupun ketika kita pulang ke tanah air. Dan khususnya di Masjid Nabawi, di sana ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang datang ke Masjid Nabawi dalam rangka menuntut ilmu agama. Beliau SAW mengatakan, "Man jaa masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu wa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan dia tidak mendatanginya kecuali li khairin yata'allamuhu, kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari. Datang ke masjid dalam rangka melakukan sholat fardu tentunya, kemudian juga ingin menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'an misalnya, Ya dan di Masjid Nabawi ini disediakan ya taklim Al-Qur'an bagi para penziarah Masjid Nabawi. Yang yang mungkin di sini hanya dua hari, tiga hari atau empat hari, yang bisa memanfaatkan ya waktu yang cuma sebentar untuk bisa mempelajari Al-Quran di Masjid Nabawi dan tersebar ya di beberapa tempat yang khusus disediakan bagi orang yang berziarah di Masjid Nabawi yang bisa mempelajari Al-Fatihah atau ingin membaca surat-surat yang lain kepada para syekh yang memang sudah ditunjuk oleh Masjid Nabawi. Ini kesempatan yang baik. Dan ini masuk di dalam hadis ini yaitu datang ke Masjid Nabawi dalam rangka mempelajari ilmu agama. Demikian pula menghadiri majelis-majelis ilmu yang lain yang juga tersebar ya di masjid ini yang telah uh, di, di isyraf dan, dan sudah dibimbing oleh Masjid Nabawi secara resmi maka kita menghadiri majelis-majelis tersebut bagi yang bisa bahasa Arab maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa ya, karena bisa langsung yang menimba ilmu dari para masyayikh dari para guru-guru besar yang ada di sini tapi yang belum bisa maka alhamdulillah yang Masjid Nabawi sudah menyediakan yang majelis-majelis ilmu dengan bahasa selain bahasa Arab di antaranya adalah bahasa Indonesia maka ini kita uh, coba manfaatkan kesempatan yang emas ini sehingga kita mendapatkan uh, pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi au yuallimuhu atau dia datang ke sini untuk mengajarkan ilmu tersebut fahuwa bimanzilatil mujahidi fisabilillah maka kedudukan dia seperti orang yang berjihad fisabilillah ya seperti orang yang berjihad fisabilillah dan kita tahu bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang jihad fisabilillah. Kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya, dia korbankan waktunya untuk menegakkan kalimat Allah. Kedudukan orang yang datang ke sini, yaitu ke Masjid Nabawi, dalam rangka mempelajari ilmu agama ini seperti seorang yang mujahid fi sabilillah. Ini adalah menunjukkan keutamaan yang agung dan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla melanjutkan apa yang sedang kita bahas yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Kembali kita lanjutkan ucapan beliau di dalam kitab ini. Beliau mengatakan dan kitab ini berisi tentang akidah. Dan akidah ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita. Dan dia di, diibaratkan seperti fondasi dalam sebuah bangunan. Apabila seseorang ingin memiliki bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, maka dia harus memperkuat fondasinya. Demikian pula kedudukan akidah di dalam agama Islam ini. Kalau kita ingin mendapatkan iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tidak mudah goyah dengan fitnah dunia, dengan fitnah ujian dan juga cobaan dan juga rintangan, maka adalah kita memperkokoh akidah kita. Ini adalah kedudukan akidah di dalam agama ini. E, kitab ini berisi tentang akidah, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para pendahulu kita yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan beliau mengatakan وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim kama yarawna asy-syams sahwan laysa dunaha sahabun wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudhamuna fi ru'yatihi beliau mengatakan rahimahullah dan telah masuk juga di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitabnya dan juga beriman dengan rasul-rasulnya beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata mereka beliau mengatakan dan telah masuk di dalam apa yang beliau sebutkan berupa beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab dan juga rasulnya. Artinya beliau di dalam e, keterangan ini, di dalam jumlah ini beliau ingin menyebutkan di antara makna beriman kepada Allah dan juga beriman dengan kitab dan juga beriman dengan rasulnya. Dan beriman kepada Allah, kitab dan juga rasul ini termasuk beriman, termasuk rukun iman yang tidak sah iman seseorang kecuali beriman dengan seluruh rukun iman yang jumlahnya ada ada enam. Ya termasuk beriman kepada Allah dan juga termasuk beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul adalah beriman bahwasanya orang-orang yang beriman itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang beriman kepada Rasul yang telah diutus kepada mereka, mereka akan melihat Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ayanan dengan mata mereka. Bi absarihim dengan penglihatan mereka. Ini adalah termasuk iman kita kepada Allah yaitu meyakini bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya beriman dan percaya serta yakin bahwa kita dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat ini adalah termasuk makna iman kepada Allah. Dan nah, termasuk makna beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab. Kalau kita kita benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada Rasul yang telah diutus kepada kita, itu Rasulullah SAW, maka kita harus meyakini, mengimani bahwa orang-orang yang beriman kelak akan melihat Allah kapan? Pada hari kiamat. Ini yang beliau maksud. Dan di sini saya sebutkan ucapan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man lam man lam yakul birru'yah fa huwa jahmiyun." Man lam yakul liru'yah fahuwa jahmiyun. Barang siapa yang tidak berpendapat bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu barang siapa yang tidak meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat, fahuwa jahmiyun, maka dia termasuk jahmi. Jahmi ini adalah pengikut Jaham Ibnu Safwan. Dan dia termasuk orang yang mengingkari ya bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Dia termasuk orang yang mengingkari. Meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman dan juga manusia semuanya tidak akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini adalah keyakinan Jaham Ibnu Sofran. Barang siapa yang meyakini ya atau dia mengingkari, barang siapa yang mengingkari bahwa orang yang beriman bisa melihat Allah akan melihat Allah di hari kiamat, maka dia adalah Jahmiyun itu pengikutnya Jaham ibnu Sofwan. Dan ini menunjukkan ya tentang pentingnya meyakini keyakinan ini, yaitu meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ijma para salaf, ijma ijma para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sudah disebutkan oleh pengarang sebelumnya beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, yaitu orang-orang yang berbuat baik di dunia memperbaiki amalannya yang zahir maupun yang batin maka dia akan mendapatkan al-husna yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah yaitu surga dia akan mendapatkan surga mereka akan mendapatkan surga ziyadah dan mereka juga akan mendapatkan tambahan tambahan dari nikmat yang ada di dalam surga yang dimaksud dengan ziyadah di sini yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah di surga dan ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Ya ketika beliau SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul al jannah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, "Hal turidun atau turidun syai'an azidukum alaih?" Maukah kalian aku berikan sesuatu sebagai tambahan bagi kalian. Maukah aku berikan kepada kalian sesuatu sebagai ziyadah, sebagai tambahan bagi kalian. Kemudian orang-orang beriman mereka mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar." Wahai Rabb kami, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Dan engkau telah menyelamat, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Jadi mereka merasa sudah mendapatkan al-fauzul azim, mendapatkan keberuntungan yang besar, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Sementara di sana ada manusia yang masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan, kemudian Allah yakshiful hijab. Ya Allah membuka hijabnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama uqtu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila wajhillah. Kemudian beliau mengatakan maka yaitu ketika mereka melihat wajah Allah ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah azza wajalla. Jadi ketika mereka melihat wajah Allah, Padahal sebelumnya mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Tetapi ketika melihat wajah Allah, ya beliau saw mengabarkan bahwasanya mereka yaitu orang-orang yang beriman tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah swt. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga. Ya kemudian setelah itu beliau membaca ayat yang tadi kita sebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang wajah-wajah pada hari tersebut yaitu pada hari kiamat nadhirah mereka dalam keadaan wajahnya berseri-seri yaitu dalam keadaan bergembira dalam keadaan senang dalam keadaan berbahagia ila rabbiha nadhirah mereka melihat kepada wajah Rabbnya. Ila Rabbiha, kepada Rabbnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman saat itu mereka dalam keadaan bahagia melihat wajah Allah Azza wajal. Ini juga merupakan dalil bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah yaumal qiyamah. Demikian pula hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Allah ya bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah yaumal qiyamah sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kalian yaitu orang-orang yang beriman akan melihat Rabb kalian yaumal qiyamah sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam pada malam bulan purnama Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tudhamuna fi kalian tidak saling mendolimi satu dengan yang lain ketika melihat Allah. Artinya tidak saling ya di dalam e, di dalam sebuah lafaz ada yang membaca la itu tidak saling berdesak-desakan. Kalian akan melihat Allah dan kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Sebagaimana kalau kita melihat bulan ya maka kita tidak pernah mendengar ya ada manusia yang saling berdesak-desakan ketika mereka melihat bulan. Demikian pula orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat akan melihat Allah Azza wa dan tidak akan berdesak-desakan satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu beliau mengatakan, kalau kita memang beriman ya kepada Allah, beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita harus meyakini dan mengimani bahasanya orang yang beriman akan melihat Allah pada hari pada hari kiamat. Ya, kalau tidak demikian, maka dikhawatirkan seperti ucapan Imam Ahmad tadi, kita dianggap dan dicap sebagai Jahmiyun, yaitu pengikut Jaham ibnu Sofwan. Yang dia ini adalah mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya mengingkari ru'yatullah. yang mengingkari ya mengingkari bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari pada hari kiamat. Beliau mengatakan bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah yaumal qiyamah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat sebelumnya. Artinya di dunia ya tidak ada yang melihat Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan yaumul Kiamat, yaitu pada hari kiamat. Adapun di dunia maka tidak ada seorang pun yang melihat Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau juga tidak pernah melihat Allah. Ketika beliau diisrakan atau ketika beliau dimi'rajkan ke langit ke atas maka beliau saw tidak melihat Allah. Dan ini langsung beliau kabarkan. Ya, di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat. Ya, ada sebagian sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kamu melihat Rabbmu? Yaitu ketika dimi'rajkan, ya dinaikkan oleh Allah ke atas, apakah kamu melihat Allah? Melihat Rabbmu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna ara." ya, cahaya, maka bagaimana aku bisa melihatnya? Itu di sana ada cahaya, lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah melihat Allah, bahkan ketika beliau berada ya di atas dimi'rajkan oleh Allah Azza wa beliau tidak melihat Allah. Ya beliau mengatakan nurun anna ara. Ya di sana ada cahaya, lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, Demikian pula di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu anna an, annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ya kalian tidak akan melihat Rabb kalian hatta tamutu sampai kalian meninggal dunia. Dan ini beliau sampaikan Ya karena e, di sana atau di akhir zaman kelak ada fitnah dajjal. Ya fitnah dajjal yang keluar di zaman ketika manusia dalam keadaan kesulitan. Yaitu paceklik yang lama dan tidak turun hujan. Tanaman juga tidak tumbuh. Ya dalam keadaan demikian keluar dajjal dan dia mengaku sebagai sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah. Dan Allah ya jadikan fitnah dajjalnya adalah fitnah yang besar. Dia mengatakan kepada langit supaya menurunkan hujan, akhirnya turun hujan. Mengatakan kepada bumi supaya me, me, apa, menumbuhkan tanaman, maka tumbuh tanaman. Dan ini adalah fitnah yang besar bagi manusia. Dalam keadaan mereka butuh, datang ya seseorang yang mengaku dirinya adalah Tuhan dan dia ia diizinkan oleh Allah ya oh, oh, dengan kejadian-kejadian yang luar biasa seperti yang tadi disebutkan. Ya, dalam keadaan demikian, maka orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka meyakini bahwasanya itu adalah siapa? Itu adalah Allah. Ya orang-orang kufar, orang-orang yang kafir, yang mereka tidak mengenal Allah SWT, dengan mudah mereka terfitnah. Dan dengan mudah goyah hatinya dan mengatakan bahwasanya ini adalah adalah Allah. Karena dia tidak mengenal Allah Azza wajalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu annakum lan taraw lan rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Artinya di dunia ini tidak mungkin kita melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai ada di dunia ini dan kita masih dalam keadaan hidup, ada orang yang mengaku dia adalah Allah, maka jelas dia bukan bukan Allah. Dia adalah pendusta berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa'lamu ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kok kita masih hidup ternyata ada orang yang mengaku menjadi Allah atau mengaku dia adalah Allah, maka jelas dia adalah seorang pendusta. Ya, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di dunia tidak mungkin seseorang bisa melihat Allah. Ini adalah bantahan bagi sebagian aliran yang mereka berlebihan dan ada di antara mereka yang mengaku bahasanya dia telah melihat Allah Azza wajalla. Kita katakan ini adalah dusta. Ini adalah dusta yang besar. Nabi Muhammad SAW saja yang beliau adalah manusia yang paling afdol. Tidak ada yang lebih afdol dari beliau. Beliau tidak pernah melihat Allah SWT. Lalu bagaimana ada seseorang yang tentunya dia lebih rendah derajatnya daripada Nabi SAW. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi meyakini bahwasanya Allah dilihat di dunia ini berlebihan dan ini adalah keyakinan yang salah. Demikian pula meyakini bahwasanya Allah tidak dilihat baik di dunia maupun di akhirat ini juga keyakinan yang salah. Meyakini bahwasanya Allah dilihat di dunia ya ini keyakinan yang salah demikian pula meyakini bahwasanya Allah tidak dilihat baik di dunia maupun di akhirat ini juga keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar Allah tidak dilihat di dunia tetapi dilihat di mana? Di akhirat. Ya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Yaumal qiyamati iyanan bi absarihim. Dengan iyanan yaitu dengan ain mereka, dengan dengan mata-mata mereka. Artinya bukan hanya melihat dengan hatinya saja, tetapi melihat dengan mata mereka itu mata yang ada di wajah mereka bi absarihim dengan penglihatan-penglihatan mereka oleh karena itu dalam sebuah lafaz beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayanan itu dengan ain mereka dengan mata-mata mereka kemudian kama yarawna syams sahwan laisa dunaha sahab sebagaimana mereka melihat matahari yang terang benderang yang cerah yang tidak ada awan di bawahnya. Itu sangat jelas dan demikianlah orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jal dalam keadaan sangat jelas ya tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Wa kama yarawnal qamara al badri la yudhamuna fi ru'yatihi. dan sebagaimana mereka melihat bulan pada malam bulan purnama mereka tidak saling mendolimi satu dengan, satu dengan yang lain ketika melihat bulan tersebut. Ya tentunya ya seperti yang tadi kita sampaikan, yang manusia ketika melihat bulan mereka tidak saling mendolimi satu dengan yang lain. Ya tidak mensikut sana sini dalam melihat bulan dan juga tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Demikianlah orang-orang yang beriman di jannah mereka akan melihat Allah ya dalam keadaan tidak berdesak-desakan satu dengan yang lain masing-masing ia melihat Allah dari tempatnya. ia masing-masing melihat Allah dari tempatnya. Kemudian beliau mengatakan ya raunahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Mereka akan melihat Allah subhanahu dan mereka di arasatil qiyamah. Jadi maksud dengan arasat adalah padang yang luas. Itu tempat yang luas yang tidak ada bangunan di sana. Jadi maksud di sini adalah di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar yaitu padang tempat dikumpulkannya seluruh manusia minal awalina wal akhirin. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi yang pertama diciptakan yaitu Adam sampai yang terakhir kali meninggal dunia. Maka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Beliau mengatakan bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman akan melihat Allah juga ketika di padang mahsyar yaitu sebelum mereka masuk ke dalam surga. Dan ini berdasarkan dalil juga dari Rasulullah SAW yang demikian pula ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah akan datang pada hari tersebut untuk menentukan atau memutuskan di antara manusia. Ya Allah SWT mengatakan wajah Arab buka wal malaku soffan soffa dan akan datang Rabbmu Demikian pula para, malaikat dalam keadaan mereka berbaris. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah akan datang yaitu pada pada e, di padang mahsyar akan memberikan keputusan di antara manusia akan menghisab mereka. Demikian pula Allah berfirman, hal yang nuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Dan mereka mereka tidak menunggu kecuali kedatangan Allah kecuali kedatangan Allah yaitu di padang mahsyar dalam rangka untuk menentukan di antara manusia. Ini menunjukkan bahasanya Allah akan datang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal dan ke, e, pendapat yang lebih sahih bahasanya saat itu yaitu di padang mahsyar seluruh manusia akan melihat Allah SWT. Baik yang munafik maupun yang kafir maupun orang yang beriman maka mereka akan melihat kedatangan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan oleh karena itu di sini beliau mengatakan ya yaraunahu subhanah. Mereka melihat Allah Subhanahu dan mereka di arasatil qiyamah. Yaitu berada di padang mahsyar, di tempat yang sangat luas. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama berselisih pendapat, ya, di sana ada khilaf. Ya, apakah saat itu yaitu di padang mahsyar ini yang melihat hanya orang yang beriman saja atau yang melihat adalah orang yang beriman dengan orang munafik saja atau yang melihat adalah seluruh manusia baik yang beriman maupun yang munafik maupun yang kafir. Ini adalah perselisihan di antara para ulama dan eh, yang jelas orang yang beriman akan melihat. Ya, orang yang beriman akan melihat di padang di padang mahsyar. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dan hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kedua sahihnya. E, ringkasnya di dalam hadis ini ya kisah tentang berpisahnya manusia. Ya ketika sudah selesai dihisap ya dan dihitung amalannya oleh Allah Azza wa Jal dan sudah selesai ditimbang maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan di antara manusia ya yang sebelumnya dipisahkan yang pertama kali dipisahkan adalah orang-orang musyrikin ya dipisahkan dari yang lain kemudian mereka masuk neraka kemudian dipisahkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani kemudian mereka masuk ke dalam neraka kemudian tidak tersisa saat itu kecuali orang-orang yang lahirnya mereka Islam yaitu orang yang beriman yang memang asli beriman kemudian yang kedua adalah orang-orang yang munafik ya orang-orang munafik ini mereka menampakkan keislaman dan mereka menyembunyikan kekufuran tidak tersisa saat itu kecuali dua golongan ini kemudian disebutkan dalam hadis ini ya Allah swt menampakkan dirinya kepada dua golongan ini ya kemudian eh, ringkasnya orang-orang yang beriman sujud dan mereka dimudahkan oleh Allah untuk bersujud. Adapun orang-orang yang munafik ketika mereka akan bersujud maka Allah jadikan ya tulang punggungnya ini menjadi satu ruas. Ya tulang punggungnya menjadi satu ruas sehingga mereka tidak bisa sujud. Ketika mereka akan bersujud maka mereka gagal di dalam bersujud. Ini adalah balasan bagi mereka karena mereka dahulu di dunia menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman yang sehingga Allah menipu mereka pada hari kiamat. Ya ketika dipisahkan orang-orang musyrikin, ketika dipisahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak tersisa kecuali orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang-orang munafik merasa wah, berarti saya selamat. Ya tidak dilemparkan ke dalam neraka bersama orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ketika dalam keadaan seperti itu, ya ternyata Allah SWT menipu mereka. Ya, ketika mereka akan bersujud, mereka tidak mampu bersujud karena Allah telah menjadikan ya tulang punggungnya ini menjadi satu ruas sehingga dia tidak bisa bersujud kepada Allah azza wajalla. Ini merupakan dalil diantaranya bahwasanya di padang mahsyar orang-orang yang beriman juga akan melihat Allah azza wajalla dan ini adalah sebelum mereka melewati jembatan as Ya, sebelum mereka melewati jembatan as maka mereka akan melihat Allah subhanahu wa taala thumma yarawnahu Kemudian mereka akan melihat Allah setelah masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang kita sebutkan dalilnya. Kama yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka melihat Allah di jannah, di dalam surga. Dengan cara yang Allah kehendaki. Yaitu bahasanya mereka melihat Allah tetapi tidak bisa melihat ya keseluruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mereka melihat Allah tetapi tidak bisa melihat keseluruhan Allah Swt. Oleh karena itu Allah mengatakan la tudrikuhu al-absar wa huwa Ya mata-mata manusia, mata-mata makhluk ini tidak bisa melihat keseluruhan Allah Swt. La tudrikuhu al-absar. Ya dan wa yudrikul absar dan Allah dialah yang melihat mata-mata kita. Adapun mata kita maka tidak bisa melihat seluruh Allah Azza wa Jal. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di jannah. Ya sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Qur'an demikian pula hadis Nabi saw dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut fa yu'minuna bi fitnatil qabri wa bi 'adabil qabri wa na'imihi ya setelah beliau menyebutkan tentang ya beriman dengan Allah yaitu dan diantara beriman dengan Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan maka setelahnya beliau berpindah kepada beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir. Dan ini juga termasuk rukun iman yang enam. Yang satu di antara rukun iman yang enam di antaranya adalah beriman dengan hari akhir. Setelah beliau menjelaskan tentang beriman kepada Allah, beliau ingin menjelaskan tentang beriman dengan hari akhir. Allah SWT mengatakan walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan adalah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan juga dengan kitab dan juga dengan malaikat dan juga para nabi. Dan Allah mengatakan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang kufur yaitu mengingkari kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya dan juga hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang yang jauh. Ini menunjukkan wajibnya beriman dengan hari akhir. Dan orang yang beriman dengan seluruh rukun iman tetapi dia mengingkari adanya hari akhir maka tidak sah ya tidak sah imannya. Bahkan dia keluar dari agama Islam. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن Orang-orang yang kafir mereka meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir ya mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada adab kubur, tidak ada fitnah kubur. Manusia tidak akan dihidupkan kembali. Dan bahwasanya hidup hanya sekali saja. Makanya adalah keyakinan orang-orang yang yang kafir. Adapun orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka mereka beriman dengan hari akhir. Dasarkan dalil yang banyak. Dan dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Ya, tidak ada hari setelahnya. Hari yang kita ketahui yang diawali dengan terbitnya matahari, yang kemudian diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Maka setelah terjadinya hari tersebut tidak ada yang demikian. Dan ada yang mengatakan dinamakan hari akhir karena dia terakhir yaitu setelah dunia maka di sana ada hari yang lain yang dinamakan dengan hari akhir. Wa minal imani bil yaumil akhir, termasuk beriman dengan hari akhir kata beliau rahimahullah adalah beriman dengan apa yang dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi setelah kematian. Inilah yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir? Yaitu beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Itu setelah matinya manusia, ya. Kemudian di sana ada kejadian-kejadian setelah itu, maka harus kita imani sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir. Al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ini harus kita imani. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara tugas beliau ya di antara tugas beliau sebagai seorang rasul adalah membawa berita, membawa akbar yang membawa kabar-kabar dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya diantaranya adalah kabar tentang apa yang terjadi setelah manusia meninggal dunia. Dan kewajiban kita adalah tasdik. Kewajiban kita adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada kita tentang sesuatu beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Bukan dari akal-akalan beliau, bukan dari hawa nafsu beliau, tetapi apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah Azza Wajalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya dan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dan ini menunjukkan kewajiban beriman dengan apa yang beliau kabarkan kepada kita ya tentang kejadian-kejadian setelah kematian meskipun ya tidak masuk di dalam akal manusia dan inilah yang dimaksud dengan beriman dengan sesuatu yang gaib dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran sifat orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang gaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Yang belum terjadi mereka imani. Belum pernah mereka rasakan. Belum mereka masuk ke dalam alam tersebut. Tapi karena dia adalah orang yang beriman ya kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Allah telah mengabarkan, demikian pula Rasulullah SAW telah mengabarkan, maka dia beriman dengan perkara yang gaib tersebut. Mimma yakunu ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Maka mereka beriman dengan fitnah kubur dan juga dengan azab kubur dan juga kenikmatan kubur. Apa yang terjadi setelah kematian ini panjang. Ya mulai dari ya ketika manusia diambil nyawanya oleh para malaikat. Ini juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya kisahnya. Kemudian juga ketika terjadi fitnah kubur dan juga azab kubur dan juga kenikmatan. Ini juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ini juga dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Swt. bagaimana mereka dihisap. bagaimana keadaan mereka di padang mahsyar, bagaimana ketika mereka menghadapi pertanyaan dari Allah Swt. bagaimana ditimbang amalan mereka oleh Allah Azza Wajalla, kemudian bagaimana mereka dipisahkan antara yang mukmin dengan yang kafir bagaimana mereka melewati jembatan yang terbentang di atas jahannam. Bagaimana mereka dikumpulkan, yaitu orang-orang beriman dikumpulkan sebelum surga. Dan bagaimana mereka masuk ke dalam surga, bagaimana kenikmatan yang ada di dalam eh, surga dan azab yang ada di dalam neraka. Maka ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, minun maka orang-orang yang beriman, beriman dengan fitnah kubur ini masuk dengan fitnah kubur adalah pertanyaan ya tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang yang sudah masuk ke dalam alam alam kubur. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Fitnah ini secara bahasa adalah ikhtibar yaitu ujian. Ya, fitnah ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, yaitu sebagai ujian bagi bagi kalian. Dimaksud dengan fitnah, ya secara bahasa artinya adalah ujian, artinya ujian kubur. Dan jadi maksud adalah pertanyaan yang akan disampaikan kepada orang yang sudah masuk ke alam kubur. Ya, baik itu laki-laki maupun wanita. Baik orang yang beriman, orang yang kafir maupun orang yang munafik. Mereka semua akan mendapatkan fitnah kubur. Akan mendapatkan fitnah kubur. Akan ditanya oleh dua orang malaikat yang bernama Al-Munkar dengan An-Nakir. Ya, dua orang malaikat inilah yang akan ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertanya kepada setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur. Kecuali yang Allah kecualikan. Karena di sana ada beberapa golongan yang dikecualikan dan dia tidak akan merasakan fitnah kubur. Artinya tidak akan mendapatkan ujian fitnah kubur ini, yaitu tidak akan mendapatkan pertanyaan. Di antaranya adalah seorang yang mati syahid, yaitu orang yang meninggal fisabilillah, meninggal berperang di jalan Allah, kemudian dia dia meninggal dunia mati syahid, maka dia termasuk orang yang tidak akan merasakan fitnah kubur, tidak akan ditanya oleh malaikat. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih diriwatkan oleh Nasai dan juga yang lain, ya beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman difitnah? Orang-orang yang beriman ditanya di kuburan mereka kecuali orang yang mati syahid. Ya kenapa eh, ditanya semuanya kecuali orang yang mati syahid? Maka beliau mengatakan, "Kafa bibariqatis suyufi fitnah ala ra'sihi fitnah. Ya, beliau mengatakan cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka ini sebagai apa? Sebagai ujian bagi mereka. Jadi ujian bagi mereka yang menunjukkan tentang ketegaran iman mereka itu ketika mereka berperang fisabilillah. Yang melihat kilatan pedang di depan wajah mereka dan kematian ada di depan mereka tetapi mereka tetap tegar di dalam membela Allah SWT dan membela agamanya ini sudah cukup sebagai ujian bagi mereka. Sehingga mereka dibalas, ya ketika mereka meninggal, mereka tidak akan terkena apa? Fitnah, fitnah qabr. Yang tidak akan ditanya oleh malaikat. Ini adalah termasuk perkecualian. Demikian pula di dalam hadis yang lain, di antara yang dikecualikan adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau orang yang meninggal pada malam Jumat. Yang mamin mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat. Ya malam ini dimulai dari maghrib. Ya kalau sekarang kalau besok adalah Jumat, maka sekarang sudah malam Jumat. Itu dimulai dari maghrib. Ya tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah fitnah kubur. Dan ini menunjukkan tentang e, keutamaan orang yang meninggal pada hari Jumat dan orang yang meninggal pada malam Jumat bahwa dia akan dijaga dari fitnah kubur. Ini adalah pengecualian. Adapun yang lain maka mereka akan mendapatkan fitnah kubur ini. Baik orang yang beriman, orang yang munafik maupun orang yang kafir. Fayu'minuna bi fitnatil qabr. Maka mereka akan ya eh, eh, mereka beriman dengan fitnah kubur wa bi adzabil qabri wa dan dengan azab kubur dan juga dengan kenikmatannya jadi di sana ya ketika seseorang sudah masuk alam kubur maka dia akan mendapatkan satu di antara dua perkara ini. Mungkin dia mendapatkan azab kubur. Dan sebab azab kubur di antaranya adalah kekufuran. Kemunafikan ini jelas. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yaitu hadis Al-Bara Ibn Azib yang akan disebutkan oleh beliau di sini, ya ketika orang yang kafir dan juga orang yang munafik ditanya, ya ditanya tentang fitnah kubur, mereka tidak bisa menjawab maka mereka disiksa, mereka dipukul. Ya dan akan disebutkan hadisnya di sini. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ammal kafir wal munafiq yaqul ha ha Adapun orang yang munafik dan juga orang yang kafir ketika ditanya, ya ketika ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka dia mengatakan haha, yaitu tidak bisa menjawab. Ya kemudian akhirnya mereka dipukul dengan pukulan yang keras, yaitu dengan menggunakan palu yang besar. Ini menunjukkan ada kubur. Demikian pula naim, ada kemungkinan seseorang mendapatkan kenikmatan. Dan azab kubur tadi Selain sebabnya adalah kekufuran dan juga kenifakan, di antaranya adalah karena maksiat. Ya maksiat dan juga dosa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia maka ini juga bisa menjadi sebab ya seseorang mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Alaihi Wasallam berjalan dan beliau melewati dua kuburan, kemudian beliau mengabarkan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban. Ya keduanya sedang diazab. Wama yu'adzabani min kabir. Dan keduanya diadab bukan karena sesuatu yang besar. Artinya disebabkan ya adabnya karena mereka melakukan sesuatu yang diremehkan oleh manusia. Dianggapnya ini sepele. Menurut pandangan manusia. Tetapi ternyata menjadi sebab dia diadab di dalam alam kuburnya. Yang pertama, wa amma ahad amma ahaduhuma falam yastanzih minal Adapun yang pertama maka dia tidak menjaga dari air kencing yang tidak menjaga dari air kencing. Artinya dia tidak menjaga kesuciannya. Ceboknya tidak bersih misalnya. Atau dia kencing ya sehingga kemana-mana air kencingnya. Ke, ke celananya atau ke kakinya dan seterusnya. Karena posisinya yang tidak bagus. Ya ini termasuk ya termasuk di antara hal yang menyebabkan dia ya diadab di dalam alam kuburnya. Nah, karena itu seorang muslim ya hendaklah dia berusaha untuk menjaga bagaimana supaya dia ketika buang air ini tidak sampai kemana-mana. Menjaga kebersihan. Yang diantaranya adalah jangan dia kencing kecuali dalam keadaan duduk. Kecuali dalam keadaan jongkok. Adapun dia dalam keadaan berdiri maka ini ia makruh dan dikhawatirkan akan ia akan kemana-mana najisnya. Ya. Kemudian juga boleh mengatakan, adapun yang satunya, adapun yang kedua, maka dia yamshi bin namimah. Dia sering berjalan untuk mengadu domba di antara manusia. Bagaimana caranya? Datang kepada dua orang, ya datang kepada yang pertama dan mengatakan si bulan bilang demikian dan demikian. Kemudian kembali ke si B dan mengatakan si A mengatakan demikian dan demikian supaya terjadi pertengkaran, perselisihan di antara dua saudara. Ini namanya mengadu domba. Dan ini mungkin diremehkan oleh sebagian. Padahal ini adalah termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan manusia diazab di dalam di dalam kuburnya. Wa na'imihi demikian pula kenikmatan. Ya di sana ada orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Ya sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang yang disebutkan di sana nikmat kubur yaitu orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik ya maka dia akan ditemani oleh amal solehnya berupa makhluk yang sangat indah, sangat tampan yang kemudian akan di, di eh, akan datang ya angin dari surga dan dia akan melihat tempatnya di dalam surga dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan kubur sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Tapi masih empat menit lagi. Fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim fayuqalu lirrajuli man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Adapun fitnah yaitu fitnah kubur, maka manusia akan difitnah yaitu akan ditanya di dalam kuburan mereka. Fayuqalu lirrajul maka akan ditanya kepada seseorang. Ya seseorang akan didatangi dua malaikat yaitu mungkar dan juga nakir dan akan bertanya kepada dia baik laki-laki maupun wanita. Man rabbuk? Pertanyaan yang pertama adalah siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Dan siapa? Siapa nabimu? Ini adalah tiga pertanyaan yang masing-masing kita akan ditanya ketika kita masuk ke dalam alam kubur dan alhamdulillah pertanyaannya sudah dibocorkan kepada kita. Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya berapa? Hanya tiga pertanyaan. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Dan pertanyaannya sebentar. Ya, tetapi persiapannya selama kita hidup di mana? Di dunia. Ya, oleh karena itu yang seolah Allah akan kita sampaikan besok. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Demikian pula cara mengenal agama kita dan juga mengenal Rasulullah Wasallam yang insya Allah akan kita sampaikan besok pada uh, di waktu yang sama di tempat yang sama dan uh, adapun sekarang maka kita cukupkan yang sampai di sini kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah. Allah adab agar bisa istiqamah di atas ketaatan, kiat-kiat agar senantiasa tidak malas dan lalai beramal soleh dan tetap semangat menuntut ilmu. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka akan bertambah keimanan kita. Dan apabila kita melakukan kemaksiatan, maka akan berkurang kemaksiatan yang kita lakukan. Untuk menjaga istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya yang pertama adalah berdoa. Yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan keteguhan hati dan ketetapan hati. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam Padahal beliau adalah seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Di antara doa beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. wahidat yang membolak-balikkan hati. Karena hati ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membolak-balikkan, menetapkan dia, menggoyahkan dia. Ya muqallibal qulub, Wahidat wahidat yang membolak-balikkan hati, Tetap qalbi ala din. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Meminta kepada Allah supaya hatinya dijadikan hati yang kuat. Ya dijadikan hati yang kuat yang tidak mudah goyah. Ala dini di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah doa yang datang dari Nabi SAW termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW maka kita juga sering membacanya ya ketika sujud, ya ketika sebelum salam antara adan dan iqamah, ketika kita berjalan, ketika kita ingat melihat fitnah yang begitu besar dan semakin ke sana ya ini akan semakin banyak fitnah yang yang ada di hadapan kita. Kita semakin banyak meminta kepada Allah keteguhan hati, ketetapan hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kita sering membacanya dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua di antara caranya adalah berteman dengan orang yang soleh. Yang berteman dengan orang yang baik. Karena yang namanya teman ini sangat berpengaruh dengan seseorang. Dan pengaruhnya besar. Apabila kita berteman dengan orang yang soleh, maka diharapkan kita akan tertular kesolehannya. Mendengar nasihatnya, melihat dia beribadah saja sudah bertambah keimanan kita melihat ucapan dia satu kalimat dua kalimat kita sudah bertambah keimanannya. Ini adalah orang yang soleh. Dia akan ya sedikit banyak akan mempengaruhi iman seseorang. Adapun teman yang tidak baik yang hanya mengajak kepada kemaksiatan, mendorong kepada kemaksiatan, melarang kita dari ketaatan kepada Allah, maka teman yang seperti ini sebaiknya dijauhi. Harusnya kita harus kita jauhi untuk menjaga hati kita menjaga ketaatan kita. Ya dan Nabi SAW sudah ia menjelaskan sejak dahulu. ya, menjelaskan bahasanya ya teman yang soleh itu seperti ya seperti e, apa tukang minyak wangi. Ya tukang minyak wangi. Kita dekat dengan dia meskipun kita tidak membelinya, tetapi kita sudah terkena apanya? wangi. Ya dan orang yang berteman dengan orang yang tidak baik ini seperti orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Ya meskipun ya e, kita tidak ikut ya mengamalkan apa yang dia kerjakan tetapi mungkin kita terkena ya apinya atau kita terkena baunya. Ini adalah akibat orang yang berteman dengan orang yang tidak baik. Dan ini pengaruhnya besar. Oleh karena itu kita jaga pergaulan. Carilah orang yang soleh, orang yang baik, yang mengingatkan kita ketika kita lupa mendorong kita untuk melakukan ketaatan ketika melihat kita melakukan ketaatan ya dan mengingatkan kita menasihati kita ketika kita berbuat maksiat ini adalah teman yang yang baik itu adalah diantara caranya demikian pula ya seseorang yang dekat dengan Al-Quranul Karim yang dekat dengan Al-Quranul Karim yaitu membaca Al-Quran dan Al-Quran sebagaimana kita tahu adalah petunjuk bagi manusia Allah turunkan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi manusia. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah sesungguhnya e, kitab tersebut yaitu Al-Quran bagi orang-orang yang beriman adalah hudan. Dia adalah petunjuk demikian pula sebagai obat bagi mereka. Dan Allah mengatakan dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yaitu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin istiqamah ya di dalam ibadah kita, ya di dalam muamalah kita, di dalam akhlak kita, maka kita harus semakin dekat dengan Al-Qur'an karena disitulah petunjuk bagi bagi kita. Kemudian di antara cara istiqamah adalah mengambil ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Karena ibadah yang Allah syariatkan ini banyak. Dan kita mengambil di antara ibadah tersebut, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita yang membebani diri kita di luar kemampuan kita. Karena kalau sampai kita membebani diri kita di luar kemampuan kita, maka akan ya semakin besar kemungkinan untuk untuk untuk terputus. ini sudah Rasulullah SAW ingatkan, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun," kata beliau ya hendaklah kalian mengambil dari amal itu yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, terkadang seseorang karena semangatnya mungkin habis dari ya Medina atau dari Muka pulang ke Indonesia ingin berubah dirinya. Kemudian dia mengambil amalan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Salat misalnya setiap malam inginnya salat ya 23 e, rakaat atau lebih dari itu. Ya, tidak sesuai dengan kemampuan dia maka yakin orang yang demikian lama-kelamaan akan pudar. Ya, dan akan segera terputus amalannya. Belum mengatakan alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kalian mengambil dari amalan sesuai dengan yang kalian bisa. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya setiap hari tiga rakaat salat malam, ya, itu lebih baik ya daripada dia melakukan amalan yang banyak tapi akhirnya apa? terputus. Ya, dia setiap hari dia melakukan meskipun sedikit itu lebih baik. Makanya itu beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallah Allah adwamuha wa inqan." Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu. Yang terus-menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Kalau kita mampunya ya puasa tiga hari setiap bulan ya tidak bisa Senin Kamis maka itu lebih baik. Ya lebih baik dia puasa tiga hari saja setiap bulan daripada dia mencoba puasa Senin Kamis akhirnya dia terputus. Kalau mampunya tiga hari maka dia melakukan puasa tiga hari. Kalau dia hanya mampu setiap malam tiga rakaat maka itu lebih baik daripada dia banyak rakaat tetapi akhirnya terputus. Ya, kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita bertawakal kepada Allah di dalam beramal beramal soleh. Hanya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan tidak bertawakal kepada diri sendiri yang meyakini bahwasanya dirinya yang bisa istiqomah, dirinya yang bisa taat terus dan seterusnya ini jangan sampai kita lakukan, tetapi kita harus yakin ya bahwasanya tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali apabila dimudahkan oleh Allah. Itu bertawakal bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.